wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa dihadirkan kembali oleh Allah taala, diberi taufik, diberi kekuatan untuk hadir di majlis Ar-Raudhah ini mengikuti Maulid Simtuduror dalam keadaan sehat wal afiah. Insyaallah keberkahan dari majlis ini tidak hanya kita peroleh tapi juga diberikan oleh Allah kepada seluruh umat Islam dimanapun berada khususnya untuk saudara-saudara kita yang sudah menunaikan ibadah haji di tanah suci. Semoga semuanya semakin sehat dan semakin selamat. Dilindungi dari segala keburukan dan kesusahan, dari segala hal yang tidak menyenangkan. Amin Allahumma amin. Malam ini saya cuman mau mengutip sedikit mengutip sedikit Hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW yang maknanya dalam sebuah riwayat Rasul menyatakan barang siapa yang duduk dan ketika dia duduk tidak berzikir kepada Allah dan tidak bersolawat kepadaku kepada Nabi Muhammad SAW maka duduknya itu akan menjadi penyesalan untuknya kelak di hari kiamat. Allahumma salli wa sallim wa alaih. Jadi dalam hadis ini ada ancaman. Ada ancaman. Hadis itu ada dua jenis. Yang pertama terhib, yang kedua terhib. Yang pertama sifatnya anjuran menyemangati, yang kedua sifatnya terhib menakut-nakuti atau memberikan ancaman. Dalam hadis ini Rasul mengancam secara halus. Ya, mengancam secara halus. Siapa yang duduk kok tidak sampai sempat menyebut nama Allah, tidak sempat bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, kata Rasul kelak di hari kiamat dia akan nyesel atas duduknya tersebut. Dia akan nyesel atas duduknya tersebut. Bayangkan dalam hari ini, kemarin, setahun yang lalu, perjalanan waktu dari usia balik sampai sekarang, kita dan saudara-saudara kita muslimin dan muslimat dimanapun berada, berapa banyak yang duduknya tidak ada zikir kepada Allah dan tidak ada salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis tadi, di situ bukan cuma ingat Allah, yang tidak ingat Allah dan tidak bersolawat kepada Nabi. Jadi nggak dipisahkan. Yang tidak ingat Allah dan tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan cuman yang tidak ingat Allah. Seandainya dia ingat Allah, tapi dia tidak solawat pada Nabi dalam duduknya, maka berdasarkan hadis tersebut, duduknya kelak akan menjadi penyesalan. Pertanyaannya, mengapa sampai duduk saja kita kok disuruh solawat Duduk disuruh solawat. Makanya pengarang maulid simtuduror Habib Ali bin Muhammad bin Hussein al habshi yang merupakan adik daripada Habib Hussein bin Muhammad bin Hussein al habshi yang Habib Hussein merupakan guru daripada Kiai Haji Hasyim Ash'ari dan Bahya Khalil al-Bangkalani ketika berguru di Mekah sebagaimana disebutkan dalam kitab Tasniful Asma di sini Habib Ali pernah mengajarkan kalau kalian duduk hendaknya membaca Bismillahirrahmanirrahim wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Kalau duduk baca itu. Nah, sementara kita hari-hari duduk asal duduk. Betul atau betul? Duduk asal kemudian bangun asal berarti mirip sama kambing dan mirip sama kerbau. Mirip sama kambing, mirip sama kerbau karena kambing duduk ya asal Berdiri ya asal ber kerbo duduk asal Berdiri asal ber Maka orang-orang yang mirip kambing dan mirip kerbo Kelak akan mesal di hari kiamat Tapi insya Allah Siapa yang hadir majelis maulid seperti ini Dari mulai duduknya tadi sampai sekarang Zikrullah wa zikru Rasul Muhammad SAW dari mulai duduknya sampai sekarang yang disebut Allah, Allah, Allah, Allah, ya kan? yang disebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Duduknya semua solawat. Kalau kita perhatikan, kenapa solawat ini punya kedudukan yang penting? Kenapa solawat ini punya kedudukan yang penting? Sampai-sampai Allah sendiri mewajibkan di dalam Al-Quran setiap muslimin wal muslimat. Muslim dan muslimah. Wajib hukumnya mengucapkan solawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah wahyu Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Ini dalil kewajiban bersolawat. Meskipun para ulama berbeda pendapat. Wajibnya seumur hidup berapa kali? Ya, wajibnya kak? Kapan? Tapi solawat itu hukumnya wa, wajib. Masalah kewajibannya kapan dan berapa kali diperinci oleh para ula, ulama. Imam Syafi'i mengatakan di antara kewajibannya adalah ketika kita at-tahiyat akhir di situ diwajibkan bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita baca hadis juga Rasul menyatakan doa yang dipanjatkan tidak diawali dengan solawat gak ada solawatnya dalam doa itu, padahal manggil Allah loh. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Ilahi. Dia panggil-panggil Allah, dia panggil-panggil Allah, dia sebut-sebut nama Allah. Asma'ul Husna dibaca semuanya. Ditambah lagi yang gak 99 Di luar itu Nama-nama Allah yang lain Dia panggil semuanya Nangis sampai air mata darah yang keluar maka berdasarkan hadis Rasul, doanya mau kufun fis sama. Doanya tidak akan naik ke langit, berhenti kalau tidak ada solawatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti ini solawat penting atau enggak penting? Penting biasa atau penting sekali? Penting seka, sekali. Cuman anehnya, solawat ini yang menjadi penyebab doa kita naik. Solawat ini yang menjadi penyebab doa kita didengarkan. Salawat ini yang menjadi penyebab doa kita diloloskan oleh Allah Ta'ala justru ketika berdoa salawatnya kita nggak sungguhan. Kalau doa sungguhannya langsung Allahumma lunaskan hutang. Sungguh. Betul atau betul? Ya Allah tolong beri saya ini. Ya Allah tolong beri saya ini. Itunya sungguhan. Tapi ketika baca salawatnya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Gak ada semangatnya. Gak ada ruhnya. Gak ada ruh, ruhnya. Padahal salawat ini kendaraan, yang Salawat ini akan mengan mengantarkan. Dan di majlis maulid seperti ini dari awal kita bersolawat sampai akhir kita bersolawat. Ini kendaraan yang luar biasa untuk mengantarkan amal kita dalam satu hari. Amal kita dalam seminggu. Amal kita dalam setahun. Hajat-hajat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita diajak sama para ulama duduk di majlis seperti ini. Manfaatnya apa? Manfaat paling sedikit duduknya dari Ba'dal Isya tadi sampai sekarang berzikir dan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, singkat saja ya. Bisa minta ini diamalkan, diamalkan. Allah itu komunikasi dengan Nabi Muhammad SAW tanpa henti. Nabi berkomunikasi dengan Allah tanpa henti. Lah kalau kita mau komunikasi caranya bagaimana? Saya pernah contohkan dalam sebuah pengajian, ini telepon. Telepon ini, mohon maaf, ini telepon gak, nggak murah mahal nih, 3 juta lebih ini. Ya, gak murah ini mahal, 3 juta lah lebih ini harganya ini. Bagus nih handphone nih, bagus. Ya, handphone ini pak, bagus. Tapi apalah artinya handphone ini walaupun baterainya di charge full, walaupun baterai di charge full, kalau nggak ada sinyalnya. Bisa nggak buat telepon? Nggak bisa. Nomornya dipencet. Nomor ada, kontak ada, tapi lost sinyal. Nggak ada sih sinyal. Bisa nyambung nggak? Lah begitulah ibarat doa. Doa ini butuh sinyal. Butuh nyambung kepada Allah. Dan sinyalnya itu adalah solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi doa kita seindah apapun kalau nggak ada solawatnya dijamin tidak akan diterima Allah. Dijamin tidak akan diterima Allah. Sehebat apapun Anda doa, Sehebat apapun Anda nangis, sehebat apapun Anda itu sujud, kalau tidak ada solawatnya dalam doa itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, solat itu pun ditutupnya dengan apa? Doanya dengan solat, solawat. Solat itu doa semuanya. Dari awal Allahu Akbar, niat takbiratul ihram, suratul Fatihah, itu semua doa. Tapi doa itu kalau tidak ditutup dengan solawat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya, yuk kita perkuat sinyal kita masing-masing. Sinyal kita diperkuat. Artinya, channel solawat di hati dihidupkan. Kan cuma di lisan, di hati ini harus ada channel solawatnya. Sebanyak mung, mungkin, seistiqomah mungkin. Kalau solawatnya banyak, solawatnya istiqomah, jangan khawatir. Lidah kita itu walaupun lidah Jawa, berubah itu nanti. Lidah Jawa itu berubah. Kalau ngomong apa-apa keturutan, kok bisa ya ngomong apa-apa keturutan? Ya mohon maaf, kendaraannya solawat. Orangnya kurus, orangnya jelek, tapi tiba-tiba bisa sampai Jakarta, tiba-tiba bisa sampai Hong Kong. Kenapa? Numpang pesawat Garuda. Numpang pesawat Garuda. Nah ini kalau kita numpang yang namanya solawat, ya mirip seperti itu. Kita bisa kemana? Kemana-mana dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah insya Allah, majelis seperti ini, jenengan ajak yang lain hadir. Ya, sekedar duduk itu nanti hajatnya apa? Insya Allah pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga barokah dan semoga man manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.